ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama At-Tahawi rahimahullahu taala yang beliau wafat pada tahun 321 Hijriah bertepatan dengan abad ke-10 Masehi. Yang terakhir kita sampai di poin ke berapa? 25 terakhir yaitu pembahasan tentang takdir. Setelah pembahasan sekian lama tentang takdir Walaupun masih belum tuntas Karena nanti ada lagi Pembahasan-pembahasan tentang takdir yang lainnya Maka beliau sekarang mengatakan Di poin yang nomor ke-26 Qala imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala Wahuwa muta'alin anil abdad wal andad Yaitu kata beliau Dia Allah maha tinggi atas segala saingan dan tandingan. Jadi Allah itu tidak ada saingannya, tidak ada yang sanggup untuk menentang Allah Subhanahu wa taala dan Allah juga tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Tidak ada tandingannya. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ikhlas walam yakullahu kufuan ahad. Tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak ada saingannya, tidak ada tandingannya, berarti Allah itu berkuasa. Berarti Allah itu ahad, benar-benar sendiri. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa memaksa dan yang lainnya. Al-ikhlas itu Dalil daripada poin ke-26. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti Allah benar-benar esa dalam segala-galanya. Kemudian juga dalil daripada poin yang ke-26 ini firman Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 11 yang sudah sering dijelaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah dan Dia Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan untuk Allah itu tandingan. Dan kamu tahu bahwa Allah itu tidak ada tandingannya. Jangan menyekutukan Allah Mengesahkan Allah dalam segala-galanya Dalam namanya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya Dalam kerajaannya Dan yang lain-lainnya Saya kira poin ke-26 ini jelas sekali Allah Maha Esa dalam segala-galanya Yang dikehendaki Allah terjadi Yang tidak, tidak akan terjadi Kemudian berikutnya Poin yang ke-27 la li qada'ih wa la mu'aqqiba li hukmih wa la ghaliba li amrih Tidak ada yang mampu menolak ketentuannya Menahan keputusannya Serta mengalahkan urusannya Jadi tidak ada yang mampu menolak keputusan Allah Menolak ketentuan Allah Menahan keputusan Allah Mengalahkan urusan Allah Jadi kalau sudah Allah menakdirkan sesuatu Menentukan sesuatu Menghendaki sesuatu Allah pasti menang Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Maryam Ayat 35 Iza qadha amran Fa innama yakulu lahu Kun fayakun Apabila Allah menetapkan suatu perkara, maka Allah itu cukup mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Kemudian juga di surat Yasin ada ayat seperti ini, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sudah dikendaki Allah apa terjadi, kun fayakun. Kemudian juga Allah berfirman pula di dalam surat Ar-Ra'd ayat nomor 41. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Dan Allah itu menetapkan suatu ketetapan dan tidak ada yang mampu menahan ketetapan Allah itu, keputusan Allah itu. Dan Dia Allah Maha cepat perhitungannya. Jadi berarti Allah selalu menang. Hukum Allah adalah hukum yang harus diamalkan. Ketentuan Allah itulah yang harus diikuti. Kalau Allah hendak memberikan kepada kita rahmat, tidak ada yang sanggup menahan. Kalau Allah menahan rahmatnya, tidak ada yang sanggup untuk memaksa Allah memberikannya. Sebagaimana di dalam firman-Nya di surat Fatir ayat nomor 2. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Jadi apabila Allah telah membuka rahmatnya untuk manusia, maka tidak ada yang sanggup menahan rahmat Allah itu sampai. Tapi yang ditahan oleh Allah tidak ada yang sanggup untuk memaksa Allah untuk memberikannya. Jadi Allah tetap yang berkuasa. Rezeki kita tidak mungkin diambil orang, rezeki orang tidak mungkin kita ambil. Jangan takut. Jodoh kita sampai ke kita, jodohnya orang sampai ke orang. Jodoh kita nggak mungkin diambil oleh orang lain, jodohnya orang nggak mungkin kita ambil. Wala ghaliba li amri dan tidak ada yang mengalahkan urusannya. Allah itu selalu menang sebagaimana di dalam surat Yusuf ayat 21 wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun dan Allah itu selalu menang dalam semua urusannya tapi kebanyakan manusia tidak tahu ya jadi Allah selalu menang yang lalu juga telah dijelaskan tentang surat Yusuf ayat ini berada di surat Yusuf supaya kita merenungkan tentang surat Yusuf Beliau adalah nabi dan rasul sebelum Allah menciptakannya, tapi perjalanan menuju nabi dan rasul panjang. Karena itulah yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rencana Allah mengalahkan semua rencana. Pasti terjadi. Ya, saya kira cukup. Itu sama dengan pembahasan-pembahasan yang lalu tentang takdir, tidak ada sesuatu yang baru. Wa kullu, nah sekarang masalah baru lagi ini. Kita sudah selesai ya. Poin keberapa tadi itu? 27 ya. Sekarang 28. Kesimpulan dari poin-poin yang sebelumnya. Amanna bidhalika kullihi wa aikonna anna kullam min indihi. Kita mengimani seluruh hal itu dan meyakini segala sesuatu adalah dari sisinya. Jadi maksudnya di sini ikhwan wa akhwat rahimakumullah, semua yang telah kita bahas masalah sifat-sifat Allah, masalah takdir Allah dan yang lainnya kita mengimani semua itu. Mengimani bukan hanya dengan teori-teori, bukan hanya dengan ucapan-ucapan, tapi juga dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kita praktekkan, kita amalkan. Dan kami yakin dengan semua itu bahwa semuanya adalah dari Allah. Semua yang sumbernya Al-Quran, sumbernya As-Sunnah, maka kita mengimaninya. Dan masalah takdir ini, ikhwan wa akhwati kalau hanya dibahas, dibahas dan dibahas, membingungkan. Para salafus saleh mengatakan begitu. Kami menerjuni masalah takdir, hasilnya adalah bingung. Masuk ke dalamnya lagi, hasilnya adalah bingung. Masuk ke dalamnya lagi, hasilnya adalah bingung. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan, kita hidup mengikuti aturan Allah, selesai enggak usah dipikiri. Yang lainnya enggak usah dipikiri. Yang milik kita kena kita, yang bukan milik kita tidak akan kena kita. Beres. Jadi apa kata Quran, apa kata sunnah, maka sikap kita adalah sami'na wa Kami mendengarkan dan kami taati. Saya kira jelas sekali. Nah, pada hari ini kita masuk poin yang baru. Yaitu tentang masalah kenabian Rasulullah Muhammad SAW alaihi Di situ ada empat poin bahas tentang Nabi Muhammad SAW Poin 29 sampai 32. Berarti ini pembahasan yang baru. Kemarin-kemarin kita bahas asma dan sifat Kemudian juga bahas masalah takdir walaupun nanti masih ada pengulangan-pengulangan. Di sini kita membahas masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pentingnya mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala wa inna wa anna Muhammadan 'abduhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba wa rasuluhul murtadha kita mengimani bahwa Muhammad adalah hamba dan nabi pilihannya serta rasul yang diridhoinya. Jadi Nabi Muhammad adalah abduhu al-mustafa, hamba Allah al-mustafa. Mustafa adalah pilihan. Wa nabiyuhul mujtaba, nabi Allah mujtaba sama dengan mustafa. Sama dengan mukhtar, pilihan. Wa rasuluhul murtadha Beliau adalah Rasul Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ini sudah kita memasuki pembahasan yang baru, ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, yaitu Al-Imam At-Tahawi mulai masuk tentang masalah kenabian dan pentingnya masalah kenabian ini. Bahwa orang Islam itu harus belajar sirah. Pelajaran sirah termasuk pelajaran yang wajib harus dipelajari. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan bahwa ada tiga landasan utama yang harus kita pelajari. Al-usul as-salasa atau salah satu usul. Yaitu yang pertama-tama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua ma'rifatu dinilal Islam, mengenal agama Islam. Yang ketiga ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketika masalah ini nanti kita akan ditanya di kubur, di kuburan. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Maka jawabannya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Man nabiyyuk? Siapa nabimu? Maka jawabannya adalah ma'rifatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa madinuk? apa agamamu? Jawabannya adalah ma'rifatu dininal Islam. Kita mengenal nabi eh, agama Islam. Masalah sirah ini penting sekali, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita harus punya fokus untuk belajar sirah. Masalah kenabian bahkan termasuk salah satu daripada permasalahan rukun iman yang enam. Baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi yang lainnya. Kemudian kita harus tahu tentang kenabian ini dan hakikat kenabian. Betapa butuhnya manusia kepada kenabian. Kita ini butuh nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hikmah terbesar daripada penciptaan jin dan manusia adalah ibadah. Dan kita tidak akan mungkin tahu cara ibadah yang benar kalau tidak melalui para nabi. Jadi Allah itu sangat cinta dan sayang kepada kita. Kita diperintahkan ibadah. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara ibadah. Maka Allah mengirimkan Rasul untuk menunjuki kita ini loh caranya ibadah. Bahkan Allah juga menurunkan kitab yang bisa kita baca. Ini loh caranya ibadah. Buku panduan ibadah. Ya. Jadi penting sekali masalah kenabian ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Bahkan semua permasalahan agama itu intinya ada pada kenabian. Semua masalah agama kalau kita runut ujung-ujungnya itu yang paling pokok kita menetapkan kenabian dulu. Adanya Quran dan adanya sunnah karena apa? Karena kita iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak iman kepada beliau, maka Quran kita tidak akan mengakui. Sunnah kita tidak akan mengakui. Di sinilah pentingnya kenabian. Semua masalah agama itu adalah cabang daripada masalah iman kepada kenabian ini. Maka dari itu Yahudi, Nasrani dan yang lainnya mereka hendak menghancurkan Islam. Dari mana? Mengingkari kenabian Muhammad. Begitu kenabian Muhammad gugur, seluruh ajarannya Muhammad gugur. Subhanallah. Demikian pula orang-orang yang ingin untuk menghancurkan ahli sunnah. Maka cara mereka itu menghancurkan dulu tiang-tiang penyangga ahli sunnah. Apa tiang penyangganya? Ya para sahabat. Betul atau tidak? Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya sahabat Ali. lainnya nah, tiang-tiangnya dihancurkan dulu. Maka ahli sunnah hancur. Semua riwayat mereka gagal. Masalah kenabian ini sangat penting. Orang yang mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun berarti mengingkari Quran dan ujung-ujungnya mengingkari agama Islam secara hukum umum. Kemudian di situ dikatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhul mustafa wa Nabiyyuhul mujtaba. Hamba dan nabi Allah pilihan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah abdun, hamba. Hamba itu ya hamba seperti kita, manusia biasa. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi Ayat terakhir Qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada Di sini dikatakan beliau adalah manusia cuman bedanya beliau diberi wahyu hamba Beliau itu abdun, tidak punya sifat ketuhanan tidak punya sifat uluhiyah, tidak punya sifat rububiyah. Beliau tidak mencipta, beliau tidak memiliki, beliau tidak ikut ngatur dan beliau tidak punya hak untuk dikultuskan, untuk diibadahi dan yang lainnya. Kemudian pertama-tama kita bahas dulu tentang Muhammad, nama Muhammad. Nama Muhammad itu di Quran ada beberapa ayat tentang nama Muhammad ini. Ini nyamuknya senang sama saya ini. Surat Al-Ahzab ayat 40, di situ ada nama Muhammad. Allah berfirman, "Maka na Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Yang kita ambil nama Muhammad. Bukanlah Muhammad itu adalah bapak seorang laki-laki dari kamu. Walakin Rasulullah. Tapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Di sini ada nama Muhammad. Dan di sini diterangkan bahwa Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki. Karena anak beliau adalah perempuan. Yang laki semuanya meninggal dunia. Beliau tidak punya keturunan dari anak laki-laki. Kemudian di dalam surat Muhammad ayat nomor 2. Wa amanu bima nuzila ala Muhammad. Di sini ada nama Muhammad lagi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai ada surat namanya surat Muhammad. Ada orang mengatakan kalau mau punya anak itu baca surat Yusuf supaya anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Atau baca surat Maryam supaya anak cantik kayak Maryam. Kita bilang kepada mereka baca surat Muhammad saja. Supaya ganteng seperti Nabi Muhammad. Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad ganteng dengan siapa? Nabi Muhammad. Tapi tidak ada gitu-gitu itu. Semuanya oleh Allah telah ditakdirkan. Allah yang musawwir, yang membuat rupa seseorang. Baca surat Yusuf, surat Muhammad ya tetap hasilnya ya adalah yang ditakdirkan Allah. Kemudian juga di dalam surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah Walladina ma'ahu asyidda 'alal kuffar Ruhamak bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Nama Muhammad lagi. Kemudian juga di dalam Quran ada penyebutan nama Ahmad yaitu di dalam surat As-Saff ayat nomor ke-6. Yaitu Nabi Isa alaihi salam membawa kabar gembira dengan kedatangan seorang nabi yang bernama Ahmad. Ya Bani Israel إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد Hai Bani Israel Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepadamu Yang membenarkan kitab Taurat yang sebelumnya Dan memberi kabar gembira dengan kedatangan Rasul yang setelahku nanti Namanya adalah Ahmad jadi di sini kita lihat ikhwan wa akhwati la rahimakumullah Nabi Isa. <clears throat> Yang dipanggil oleh Nabi Isa siapa? Bani Israel. Karena Nabi Isa, Nabi Musa itu diutus untuk Bani Israel. Agama Nasrani dan agama Yahudi itu adalah agamanya Bani Israel. Semua nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah untuk kaumnya saja hanya Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah untuk semua manusia, rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada orang Indonesia itu memeluk agama Nasrani, Yahudi, Anda ini lucu. Anda bukan Bani Israel, itu bukan agama Anda. Maka dari itu Nabi Musa, Nabi Isa selalu memanggilnya dengan menyebut kata-kata Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Tapi kalau Islam tidak, kalau Islam itu adalah Ya Ayuhan Nas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia, wahai orang-orang beriman. Tidak ada ya Arab, tidak ada. Wahai orang Arab, tidak ada. Kita tidak menemukan seperti itu di dalam Al-Qur'an. Seruan-seruan tentang ajaran-ajaran Islam. Bani Israel itu adalah keturunan Israel. Israel adalah nama daripada Nabi Yakub. Bani Israel keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak. Yang itulah disebut dengan Bani Israel keturunannya. Jadi di sini penting sekali ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk prinsip agama Islam. Kemudian tadi telah disebutkan beliau adalah abduhu hamba Allah, tidak punya sifat uluhiyah, tidak punya sifat rububiyah. Beliau adalah manusia yang mana beliau mengerjakan perintah-perintah Allah, beliau meninggalkan larangan-larangan Allah dan beliau menyampaikan risalah dari Allah. Dan ini adalah bantahan kepada kaum yang mereka melakukan hulu, sikap lebih lebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau mengagung-agungkan itu ya Allah. Nabi Muhammad itu tujuannya diikuti jalannya. Abdun la yukadzab wa rasul abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Beliau adalah seorang hamba yang tidak disembah. Dan beliau adalah seorang rasul yang tidak didustakan. Hamba, tidak disembah. Mengkultuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal beliau adalah seorang hamba. Semua ciptaan Allah, semua makhluk Allah yang di langit, yang di bumi itu adalah hamba Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Maryam ayat nomor 93. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Semua yang di langit, semua yang di bumi itu adalah hamba Allah. Orang kafir hamba Allah atau bukan? Hamba Allah. Hamba Allah mereka. Cuman ada yang taat, ada yang enggak taat gitu aja. Semuanya adalah hamba Allah. Demikian pula para malaikat adalah hamba-hamba Allah. Bagaimana firmannya di dalam surat Al-Anbiya 2627, "Bal ibadum mukromun. Mereka para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Hamba. Juga para nabi semuanya adalah manusia biasa, hamba Allah. Tidak punya sifat-sifat ketuhanan sedikit pun. Kalau kita baca di Quran di surat Al-Isra ayat 3, dan juga di dalam surat Al-Qamar ayat 9. Di situ ada tentang Nabi Nuh alaihi salam wa kana 'abdan syakura fakadzabu 'abdana. Beliau adalah abdun hamba Allah. Kemudian juga di dalam surat Shad ayat nomor 17 tentang Nabi Dawud, wa dzkur 'abdana Dawud dan ingatlah hamba kami Dawud manusia biasa. Kemudian di dalam surat Sot pula ayat 30 tentang Nabi Sulaiman, ni'mal 'abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba. Juga di dalam surat Sot ayat 41 tentang Nabi Ayub, wa dzkur 'abdana Ayub. Dan ingatlah hamba kami Ayub. Demikian pula Nabi Isa alaihi salam di dalam surat Az-Zukhruf ayat 59. 59 in huwa illa abdun an'amna alaihi. Dia adalah dia melainkan seorang hamba, manusia biasa. Jadi jelas sekali para nabi, para rasul, para malaikat semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk biasa, tidak punya sifat ketuhanan sedikit pun. Maka yang di bawah mereka, para wali orang soleh lebih patut sebagai manusia biasa. Wali dan nabi lebih afdal siapa? Semua wali dengan satu nabi lebih afdal satu nabi. Katakanlah nabi yang paling yang paling bawah tingkatannya di kalangan para nabi. Itu lebih afdal dari semua wali. Karena nabi mendapatkan wahyu dan wali tidak mendapatkan wahyu. Kemudian juga tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah banyak menyebut beliau adalah abdun di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 23, "In kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina." Jika kamu berada dalam keraguan tentang apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Nabi Muhammad abdun hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat Al-Furqan ayat 1, "Tabarakallazi nazzalal furqana 'ala abadihi liyakuna lil 'alamina nadira Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya untuk menjadi peringatan bagi seluruh alam semesta. Abduhu, abdihi. Dan ayat ini ikhwan wa akhwati rahimakumullah, Al-Furqan ayat 1 ini indah sekali. Kalau antum mencermati surat Al-Furqan ini adalah surat Makkiyah, turunnya di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Periode sulit, periode disiksa, dihina, dicaci, ditindas dan yang lainnya. Tapi antum lihat ayat ini nomor satu langsung mengatakan bahwa Islam ini akan menguasai alam. Islam akan menguasai dunia. Ini sudah janji Allah. Cepat atau lambat Islam pasti menguasai dunia. Tinggal tunggu waktunya saja. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, Islam pasti menang. Dan sekarang sedang mengarah ke sana. Kemudian juga di dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan pada malam hari hambanya. Ini penting sekali ya. Jadi Nabi Muhammad itu nabi untuk diikuti ajarannya dan bukan orangnya yang dikultuskan. Yang aneh itu mengaku cinta Nabi, tidak mengikuti ajarannya, tapi dianggap cinta itu ada mengkultuskan. Loh, cinta Nabi ini tidak sama dengan cinta kepada kepada istri. Tidak sama cinta kepada bapak dan ibu. Kalau cinta kepada bapak dan ibu, cinta kepada istri dan yang lainnya, itu cinta karena memang perasaan kita sebagai manusia punya sifat cinta. Bisa cinta nafsu, bisa cinta sayang, bisa cinta penghormatan dan yang lainnya. Tapi kalau cinta Rasul, ini cintanya adalah cinta syar'i. Cinta berupa apa sesuai dengan aturan syariat. Allah menyuruh kita cinta beliau, maka kita cinta beliau. Cinta kepada beliau tidak sama dengan cinta kepada bapak, kepada ibu, kepada anak, kepada suami, kepada istri, tidak cinta kepada beliau, konsekuensinya adalah mengikuti ajaran beliau. Itu namanya cinta. Jadi bukan malah disanjung-sanjung sampai ke derajat sangat tinggi, sampai melampaui batas, sampai ke derajat ketuhanan. Karena kalau kita lihat ada sebagian syair-syair, pujian-pujian itu yang melampaui batas. Sampai-sampai maknanya Rasulullah itu sudah segala-galanya. Segala-galanya Rasulullah. Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu lauhi wal qalami. Syair ini aja kalau diterjemahkan maknanya itu bahwa dunia ini adalah dunia dan akhirat adalah kemurahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk ilmunya Rasulullah adalah ilmu tentang Lauhil Mahfud dan ilmu tentang kolam. Ini pujian kepada beliau. Dunia dan akhirat ini kemurahan Rasulullah SAW. Dan beliau mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Ini kalau kita kembali ke Quran, ya nggak benar. Jadi cinta Rasul bukan digitukan, tapi diikuti ajarannya. Dan juga di dalam riwayat sahih beliau melarang hal itu. Beliau bersabda di dalam riwayat Bukhari, "La tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Jangan kamu berlebih-lebihan dalam memuji aku. Jangan kultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa putra Maryam. Aku hanya saja seorang hamba, maka kamu katakan saja hamba Allah dan rasulnya. Jadi gelar paling tinggi yang dimiliki beliau adalah Abdullahi wa rasuluh hamba Allah dan Rasulnya Gelar paling tinggi Kemudian Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Di situ ada kata-kata Nabi Apa bedanya Nabi dengan Rasul Definisi yang masyhur Di kalangan para ulama Bahwa Nabi itu Man uhiya ilaihi bi syar'in walam yu'mar bitablighihi. Nabi itu adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi wahyu diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan Rasul man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Nabi itu diberi wahyu dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ini yang masyhur ya, masyhur sekali. Tapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan oh tidak. Nabi dan Rasul itu sama. Sama-sama diberi wahyu, sama-sama menyampaikan. Cuman bedanya kalau Rasul membawa risalah baru. Kalau Nabi tidak membawa risalah baru meneruskan risalah yang sudah ada. Itu aja bedanya. Dan masing-masing punya kerja, masing-masing punya alasan. Yang mengatakan bahwa nabi itu diberi wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Terus apa faedahnya nabi? Kan kita akan bertanya-tanya ya. Terus faedahnya nabi itu apa? Allah memberi wahyu kepada satu orang, tidak disampaikan untuk orang itu saja. Faedahnya apa? Mereka yang mengatakan begitu punya alasan faedahnya. Faedahnya agar supaya syariat Allah di muka bumi ini tidak musnah 100%. Tapi masih ada orang-orang yang mengamalkan syariat murni, yaitu para nabi. Jadi di dunia ini nggak mungkin syariat itu hapus, hilang semuanya, enggak mungkin. Karena masih ada nabi-nabi tadi yang yang mengamalkan syariat yang murni. Kemudian di antara faedah Nabi itu pula, ketika Nabi itu mengamalkan syariat, nanti ada orang melihat, ada orang mencontoh, ada orang meniru, ada orang bertanya lalu dia menjawabnya. Itu faedahnya Nabi. Bagi yang mengatakan tidak diperintahkan untuk menyampaikan dan masing-masing punya alasan. Ya, inilah poin yang nomor ke-29. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi beliau adalah seorang nabi, seorang hamba dan juga beliau adalah rasul. Hamba tidak disembah, rasul diikuti. Nabi Muhammad diikuti. Kemudian berikutnya kita masuk poin ke-30. Wa annahu khatamul anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin wa habibur rabbil alamin bahwa sesungguhnya dia adalah penutup para nabi, pemimpin orang-orang bertakwa, penghulu para rasul dan kekasih Allah Rabbul Alamin. Di sini Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala hendak menceritakan kepada kita sebagian dari sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama beliau sebutkan bahwa beliau adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. Jadi setelah ditutup ya. Jadi khatam itu dari kata-kata khatam. Khatam itu stempel. Stempel ya, cap. Berarti telah ditutup, telah dicap. Sudah selesai. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Beliau adalah yang terakhir. Sudah selesai. Jadi stempel. Dan ini juga sama dengan firman Allah di surat Al-Ahzab tadi ayat 40 ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan Muhammad itu bukanlah ayah seorang laki-laki dari kamu, tapi beliau adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Jadi kita kan tidak butuh nabi lagi. Nabi tidak perlu. Kenapa? Karena sudah ada dua pusaka nabi yang kita tidak akan tersesat selama kita berpegang kepada dua pusaka itu, yaitu Al-Qur'an was sunnah. Nabi tidak ada, tapi peninggalannya ada. Demikian pula ada al-ulama ar-rabbaniyun, ulama-ulama yang mengamalkan agama yang murni, yang mengajak manusia ke agama Allah, menjelaskan kepada manusia tentang agama Allah. Bahkan ikhwan wa akhwati rahimakumullah Allah itu menjamin akan ada kelompok yang terus menerus di atas kebenaran. Jadi kalau zaman dulu kan ada nabi, sekarang nggak ada nabi, tapi masih ada kelompok yang terus menerus di atas ajaran nabi sampai kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan selalu ada kelompok dari umatku ini yang tegak di atas kebenaran. Tidak berbahaya bagi mereka siapa saja yang menyalahi mereka dan meremehkan mereka, menghina mereka. Sampai kapan? Sampai datang kiamat atau menjelang kiamat. Jadi syariat ini nggak mungkin rusak semuanya, nggak mungkin. Kalaupun banyak orang tersesat, semuanya sesat tidak mungkin. Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad tidak mungkin tersesat semuanya. Selalu ada kelompok di atas kebenaran. Hanya mungkin kadang di sini ada, kadang di sini tidak ada, di tempat lain ada. Kadang mereka banyak, kadang mereka sedikit, yang kemudian mereka dikenal dengan al huroba Orang-orang yang aneh, orang-orang yang asing. Mereka tetap baik ketika manusia rusak. Mereka memperbaiki yang dirusak oleh manusia. Jadi Rasulullah penutup nabi, tidak ada nabi setelah beliau. Ini penting sekali. Jadi kalau ada orang ngaku jadi nabi, karena di Indonesia ini gara-gara krisis ya, banyak orang ngaku jadi nabi. Dan beliau telah mengatakan nanti akan bermunculan orang-orang yang ngaku jadi nabi. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Sayati fa'ti kadzabun salatun kulluhum yad'i annahu nabi wa ana khatamul anbiya la nabiyya ba'di." Akan datang setelahku 30 pendusta. Semuanya mengaku dia adalah nabi. Sedangkan aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah aku. Di sini kita lihat ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Rasulullah menyebutkan jumlah mereka berapa? 30. Ini bukan pembatasan ya. Pembatasan artinya akan muncul banyak nabi-nabi palsu sepeninggalku. 30 bukan pembatasan karena kalau kita hitung mulai setelah nabi wafat sampai sekarang banyak di Indonesia aja lebih dari 30. Belum negara lain. Atau juga mungkin maksudnya 30 ini yang dia itu punya umat banyak. Jadi dia yang punya umat banyak yang diakui dan yang terkenal. <clears throat> Yang lainnya itu yang kecil-kecil. Kaliber-kaliber kelas-kelas kelas togel. Ya, nabi kelas togel. Ini yang besar-besar yang punya umat. Contohnya siapa yang saat ini termasuk besar? Ya, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani Al-Kadzab. Mirza Ghulam Ahmad yang ajarannya dikenal dengan ajaran Ahmadiyah. Atau juga disebut dengan Qadianiyah karena munculnya dari daerah Qadian, di daerah Pakistan sana. Ini sudah jelas nabi palsu. Kalau kita baca sejarahnya aja, dia baru muncul ketika penjajah Inggris masuk di India. Orang ini orang-orangnya Inggris, orangnya pintar cerdas, dimunculkan untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Karena orang kafir tahu orang Islam dilawan dari luar itu nggak mungkin kalah, pasti menang. Kalahnya orang Islam kalau dia diadu di antara mereka dari dalam, baru kalah. Siapapun melawan Islam dari luar, percuma sia-sia, capek Anda, kalah Anda. Jadi ngerusak Islam dari dalam, bagaimana diadu domba di antara orang Islam. Dan Mirza Muhammad Ahmad ini kafir, kafir. Para khalifahnya kafir. Dia punya khalifah, khalifah ke satu, khalifah ke kedua dan punya markas besar di Inggris. Dan mereka punya dana yang banyaknya luar biasa. Punya stasiun televisi. Kalau antum barangkali ada parabola, antum cari-cari. Nanti di sana ada saluran khusus punyanya miliknya Qadianiyah ini, Ahmadiyah. Jadi seluruh dunia bisa mengakses Siarannya ada yang bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Urdu. Luar biasa. Dananya banyak. Dan pinter-pinter orangnya. Pinter-pinter. Dan subhanallah di Indonesia sudah difatwakan ini adalah ajaran sesat. Tapi subhanallah banyak yang protes. Banyak yang protes. Bahwa yang berhak menyesatkan itu hanya Allah. Nah kalau gitu akhirnya tidak ada orang tersesat. Nah bagaimana kita akan bicara dengan Allah langsung? Tapi kan sudah ada kitabnya Allah Quran, ada kitabnya Allah juga Sunnah. Karena Quran dan Sunnah sama-sama kitabnya Allah, sama-sama wahyu. Dan ternyata kenapa kok sulit dibasmi? Ahmadiyah ini ternyata terbukti bahwa ada empat negara besar yang mendukung supaya Ahmadiyah tetap bercokoh di Indonesia. Di antaranya Inggris dan Amerika. Terbukti ini yang mengatakan orang dalam sendiri. Inggris dan Amerika di antaranya tetap jangan sampai Ahmadiyah dibubarkan untuk ngacau umat Islam. Kasihan kan kalau kita lihat di televisi ibu-ibu, ya Allah lugu-lugu ngikut Ahmadiyah, enggak ngerti. Pikirannya Ahmadiyah pokoknya wis gandeng, ya, pokoknya ada jenggotnya, ada brewoknya, wis nabi. Kan banyak tertipu orang seperti itu. Apalagi meyakinkan. Apalagi nanti mungkin ajarannya ini boleh itu boleh, ya tambah seneng orang-orang. Yang dicat ya ini, ini agama solusi. Agama masa depan. Yang membolehkan segala-galanya. Jadi Ahmadiyah itu kafir. Para pengikut Ahmadiyah mereka kafir. Kafir. Hanya saja ketika kita hendak menjatuhkan vonis kepada mereka perlu di iqamatul hujjah dulu. Karena mereka itu non muslim. Di Pakistan karena Ahmadiyah itu banyak, maka mereka dilindungi. Tapi sebagai komunitas minoritas non muslim. Jadi di Afghanistan itu mereka dilindungi. Tapi statusnya jelas. Status mereka itu adalah minoritas non muslim. Karena mau dibasmi nggak mungkin dan terlanjur kuat. Akhirnya diberi kesempatan untuk hidup, tapi dengan catatan mereka tidak membawa label Islam, non muslim mereka itu. Kalau di kita kan tidak jelas. Seperti itu. Sehingga kalau ada orang menyerbu masjidnya Ahmadiyah, katanya menyerbu orang Islam. Enggak, pasal itu orang kafir. Ya, jadi beliau adalah Nabi Muhammad khatamun Nabiin, penutup para nabi. Lah terus kalau gitu Ahmadiyah akan melanggar ayat ini. Loh, ternyata mereka punya penafsiran. Khatamun Nabiin, Khatam di antara makna khatam itu adalah cincin. Di antara maknanya khatam itu cincin. Nabi Muhammad adalah cincinnya para nabi. Artinya Nabi Muhammad adalah nabi yang terbaik. Berarti ayat ini tidak mengatakan Nabi Muhammad penutup para nabi. Cuma Nabi Muhammad adalah nabi yang terbaik. Wah, ini kalau orang nggak ngerti tafsir, karena iya ya betul ya. Nabi Muhammad adalah cincinnya para nabi. Di sinilah kita pentingnya memakai metode penafsiran yang benar. Tafsir nggak bisa pakai bahasa-bahasa kayak gitu. Dan metode penafsiran yang benar ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, yang pertama-tama adalah tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dan di Quran banyak ayat-ayat seperti itu. Karena Al-Quran saling menjelaskan di sini dan di sana. Saling menjelaskan ayat ini dengan ayat yang lainnya. Contohnya yang paling gampang Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka qariah Yauma yakunun nasu kal farashil Allah bertanya lalu Allah jawab. Satu contoh aja. Kebetulan dalam satu surah. Kalau ternyata di dalam Quran tidak ada tafsirannya, maka kita menginjak yang kedua, tafsirul Quran bis sunnah. Menafsirkan Al-Qur'an dengan sunnah. Karena sunnah adalah tafsirnya Al-Qur'an. Contoh yang paling gampang masalah sholat Sholat itu di Quran cuma disebutkan global, rukuk, sujud berdiri. Ya, sujud, rokok dan qiyam. Seperti baca Fatihah, baca surat, iftitah, doa sujud, doa iktidal dan yang lainnya di Quran enggak ada. Dan kita tahunya dari sunnah. Itu satu contoh aja. Kalau ternyata di dalam sunnah tidak ada, maka tafsirul Quran bi aqwalis sahabat. Menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Karena para sahabat adalah para pakar tafsir, mereka langsung muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Quran turun kepada mereka. Mereka faham bahasa Arab. Jadi mereka lebih tahu tentang Quran daripada yang setelah mereka. Tafsiran sahabat ini penting. Dan banyak para sahabat yang ahli tafsir, terutama al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Kemudian juga ada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan yang lainnya. Kalau ternyata dari ucapan sahabat tidak ada, maka kita menginjak yang keempat, tafsir Al-Qur'an bi aqwali tabi'in. Menafsirkan Al-Qur'an dengan ucapan tabi'in. Karena banyak para tabi'in yang juga pakar tafsir, murid-muridnya sahabat. Di antaranya seperti Mujahid, Qatadah, Atha, Ad-Dhahhak dan yang lain-lainnya. Masa mereka dekat dengan Nabi, dekat dengan sahabat. Kemudian kalau ternyata di tafsirnya tabi'in tidak ada, maka yang terakhir tafsirul Quran bi syar'i wal lughah. Maka menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dan bahasa. Kaidah syariat dan bahasa. Oh, ini penting sekali ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah supaya tidak tersesat karena Quran ini bisa dibawa kemana-mana ini. Semua kelompok bisa bawa Quran. Yang jadi masalah bukan Qurannya, yang jadi masalah itu penafsirannya. Itu aja. Kelompok sesat yang mengatakan akhirat tidak kekal sekalipun, dalilnya dari Quran. Tapi pemahamannya dari mana? Dari kantongnya sendiri. Ya, Quran ini kalau tidak dibatasi kayak tadi itu, metode penafsiran yang benar bahaya. Ada seribu orang, ada seribu tafsir. Ada dua ratus juta manusia di Indonesia, ada dua ratus juta tafsir. Orang bisa baca, bisa menafsirkan sendiri. Wah ini bahaya, rusak nanti Quran. Jadi ada caranya menafsirkan. Ya mungkin itu dulu. Berarti ini belum tuntas poin ini. Nanti insya Allah kita ulang lagi poin ke tiga puluh ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan Fadl. kalau akhwat lewat SMS, kalau ikhwan dituliskan di kertas. Ya, ini ada pertanyaan di luar materi tapi akidah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz yang saya cintai karena Allah Ahabbaka alladhi ahbabtani fi Maaf di luar materi Ustaz bukankah bertawasul itu ada tiga Salah satunya dengan amal soleh Apakah setelah kita bertawasul dengan amal soleh itu Maka amal kita berkurang Jawabannya tidak Tidak berkurang Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang tawasul Tiga pemuda yang masuk dalam gua Yang mereka masing-masing tawasul dengan amal solehnya yang satu tawasul karena birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang satu lagi tawasul karena menjaga diri dari perbuatan zina. Pada tinggal melaksanakannya saja. Yang satu lagi bertawasul menepati upahnya kepada pegawainya. Rasulullah menyetujui hal ini dan beliau tidak memberikan komentar apapun. Tidak menerangkan bahwa amal mereka berkurang setelah tawasul itu. Berarti tidak berkurang. Karena kalau amal mereka berkurang pasti Rasulullah menjelaskan, pasti. Rasulullah tidak mungkin menunda penjelasan yang dibutuhkan penjelasan itu. Ya. Kalau ada yang lainnya silakan mau ditanyakan. Jadi tawasul yang benar ada tiga Yang pertama-tama tawasul dengan Al-asma wa sifat Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita hendak meminta kepada Allah Kita bawa nama-nama dan sifat-sifatnya Kemudian yang kedua Tawasul dengan Minta didoakan orang soleh Tidak mengapa Bagaimana para sahabat minta didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasulullah memerintahkan sahabat untuk minta didoakan Uwais Al-Qarni. Kemudian yang ketiga tawasul dengan amal soleh tadi itu. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz yang dirahmati Allah Amin, ada yang menafsirkan Makna menyentuh wanita adalah berjima Sehingga membolehkan berjabat tangan dengan non-mahram Bagaimana menurut Ustadz? Mengenai ayat Quran ya Aula mastumun nisa Itu memang diantara tafsirannya adalah jima Tapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan menyentuh non-mahram itu hubungannya masalah masalah membatalkan wudhu atau tidak. Masalah gitu. Bukan masalahnya boleh jabat tangan atau tidak. Karena kalau masalah jabat tangan itu sudah jelas di dalam hadis, banyak hadis mengenai itu. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La an yud'ana fi ra'si ahadikum bimikhiyatin min hadid khairun lahu min an yamasam ra'atan la tahilu lahu." Sekiranya kepala seorang dari kamu ditusuk dengan jarum dari besi Itu lebih baik baginya Daripada menyentuh wanita yang tidak halal untuknya Sudah jelas Jadi menyentuh non mahram sengaja Pejabat tangan atau yang lainnya Itu lebih baik Kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi Daripada dia melakukan hal itu Nah ini jelas sekali Demikian pula ketika baiat sumpah setia Rasulullah dengan para sahabat. Kalau orang laki salaman, kalau perempuan Rasulullah tidak salaman, cuma mengucapkan aja baiat dengan kata-kata. Jadi tidak benar itu. Jadi kalau berdalil boleh berjabat tangan dengan wanita dengan ayat itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Dan itu juga termasuk menafsirkan Al-Qur'an dengan tafsiran yang yang salah. Ada lagi yang lainnya mau ditanyakan? Fadol silakan. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. InsyaAllah pada pertemuan mendatang kita ngulangi poin 30 dan kemudian poin-poin setelahnya. Oh, ini ada yang masuk lagi ini. Tapi masalahnya di luar materi semua ini. Ya, tidak apa-apa. Masih ada waktu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, bolehkah air itu suci lagi mensucikan. Bukankah air itu suci lagi mensucikan? Air jika berubah warna baunya maka tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Lalu bagaimana dengan air yang kemasukan oleh sabun? Misalnya air dalam kamar mandi. Bukankah itu warnanya berubah? Maaf di luar materi. Oh iya. Air berubah itu berubah oleh apa dulu? Kalau berubah oleh sesuatu yang najis, maka dia menjadi air yang najis. Kalau berubah oleh sesuatu yang tidak najis seperti sabun, maka air itu hukumnya adalah Tohir wairu mutahhir. Suci tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Karena dia bukan lagi air yang mutlak, bukan lagi air yang dalam bentuk aslinya. Karena air punya tiga sifat rasa, warna, dan bau. Jadi seperti air kecampuran sabun yang berubah menjadi air sabun, maka dia itu suci tapi tidak mensucikan. Contohnya kopi atau teh. Itu suci tapi tidak mensucikan karena dia bukan air yang mutlak, bukan air yang murni air, tapi dia sudah menjadi air yang air kopi atau air teh. Saya sering kedutan di mata. Kedutan di mata ya. Biasanya kalau yang berkedut mata kanan Maka akan ada hal-hal yang tidak disenangi Kalau kiri akan ada kebaikan Apakah boleh saya meyakini sebagai petunjuk Allah? Oh gitu ya Jadi kalau kanan berarti gak disenangi Kalau kiri berarti baik Kenapa gak dibalik aja? Kalau kanan berarti disenangi Kalau kiri berarti gak baik Kan lebih abdul gitu kan? Kanan kan lebih baik tidak ada ya. Antum buang aja pikiran seperti itu. Buang jauh-jauh. Islam datang yang berantas gini-gini. Itu ilmu-ilmu yang bertentangan dengan agama Islam. Tidak ada. Mata tidak ada hubungannya dengan takdir. Yang penting perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan. Mau kedutan kanan, mau kedutan kiri sama aja. Kalau sakit periksakan ke dokter, dan dikasih obat. Iya. Wallahu alam, saya kira itu dulu. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid din wa dunya al-akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu maafmu, keselamatan dan kesejahteraan, kesehatan dalam agama kami, dalam urusan dunia kami dan akhirat kami. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu Engkau adalah maha memberi Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udzubika min ilmin la yanfa' Ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Dan kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma hadina li ahsanil akhlaq La yahdi li ahsaniha illa anta Wasrif anna sayi'aha La yasrif anna sayi'aha illa anta Ya Allah, tunjukilah kami kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang menunjuki kami kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan selamatkanlah kami ya Allah dari akhlak yang buruk Tidak ada yang menyelamatkan kami dari akhlak yang buruk kecuali engkau Ya muqallibal qulub tabbit qulubana ala dinik Wahai Allah yang membolak-balikkan hati Tetapkanlah hati-hati kami di atas agamamu Rabbana ufil lana wali walidina Warhamhuma kama rabbayana sigara Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami Dosa-dosa ibu dan bapak kami Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik kami di masa kami kecil. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, penutup umur yang baik dan kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillah Allahumma amin subhanakallahumma bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh